Tapi saya tak bisa bahasa Jawa ya. Saya bahasa induk, bahasa Indonesia, bahasa Melayu. Tapi bukan lari-lari ya. ya. Saya tetap duduk di sini walaupun saya bahasa Melayu, tapi saya bahasanya lagi duduk di sini Pak. Jadi tak lari-lari saya ngomongnya. Ya, insya Allah tak lari-lari. Uh, baiklah, pagi ini kita akan berbicara tentang ad-din, an yang tema disebut adalah nasihat tanda cinta. Kita ambil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ini santri. Ini diambil dari hadis keberapa ini? Matan arba'innya. Hmm? Adin nasihat. Nomor berapa? Nomor tujuh mumtaz itu hadis nomor 7. Kita bahas hadis itu supaya senang santri-santri mengulang. Ya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ad-dinun nasiha qal liman ya Rasulullah qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa wa li a'immatil muslimin wa amatihim Ya. Hadis riwayatkan oleh Imam Muslim. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agama itu nasihat. Ad-din an-nasihah. Disebutkan oleh para ulama, agama nasihat, nasihat itu maknanya begini, membuang sesuatu kotoran yang ada ini kalau ada kaca, di kaca itu ada debu kita bersihkan. Kita bersihkan debu itu, itu berarti nasaha. Membersihkannya dari debu yang mengganggunya. Ya. Nah, kalau nasihat ini dimaknakan dengan ikhlas, karena ikhlas itu maknanya adalah bersih, bening. Kalau air ini tidak bercampur bening, itulah keikhlasan. Begitu masuk sedikit saja yang lain, dia sudah tak ikhlas lagi. Jadi orang kalau mengatakan saya ikhlas, justru dia perlu ikhlas. Kenapa dia ngaku-ngaku ikhlas? Belum tentu lagi dia ikhlas. Ya, oh saya ikhlas, belum tentu. Maka ikhlas. Nah, kalau makna ikhlas, esnah sehat itu dimaknakan ikhlas, maka ulama kita katakan ini kalamul jami'. Kalamul jami' kalimat yang ringkas tapi maknanya luas. Matan arba'in itu kalimatnya ringkas semuanya. Tapi maknanya luas. Innamal a'malu niat wa innamal likulli imri'in nawa. So, semungguhnya suah amalan itu tergantung kepada niat dan orang itu ber, mendapatkan pahala berdasarkan niatnya. Disebutkan lagi dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal halala bayin wa innal haram bayin wa ma bainahuma umur umur mustabihat." Halal jelas, yang haram jelas. Apa yang berada di antaranya Subhan, man waqa'a fi subhan waqa'a fil haram. Di ayat di hadis lain lagi Rasulullah sebutkan man amila amalan laisa alaihi amruna fawaradun. Siapa yang melakukan satu amalan yang tidak ada dalam sunnahku batal. Ini kalamul jami' ringkas tapi maknanya sangat luas. Itu kalau nasihat. Perhatikan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-dinun nasiha. Ini juga pelajaran pada kita bahwa dalam beragama harus saling menasihati. Nih, kalau ada kawannya sakit, kawannya buat masalah, kawannya malas, dinasehati. Karena kita cinta kepada teman kita supaya dia dapat hafalan. Kadang-kadang santri ini disuruh ngapal, sudah tiga kali bacanya Ustaz, tak apal-apal Ustaz. Lima kali baca, tak apal juga Ustaz. Akhirnya apa? Dibuangnya bukunya. Memangnya kalau dibuang bukunya hafal, Enggak kan? Harus dihafal berulang-ulang kali. Ulang-ulang kali sampai dia menjadi hafal, semakin kuat kita ngapal hadis, ngapal Quran, kita makin cerdas. Ya? Einstein itu kan sudah botak kepalanya tuh. Kalau nengok gambar Einstein tuh botak kepalanya tuh. Tapi dia tak hafal doa masuk WC. Kalian belum botak lagi, sudah hafal doa masuk WC. Mana yang lebih cerdas? Cerdas kalian lagi daripada dia. Dia sudah botak-botak gitu doa masuk WC aja tak hafal dia. Nah, ilmu ini diber, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu ketika kita beri nasihat, agama ini saling nasihat, insya Allah agama tegak. Tapi coba tidak ada nasihat. Ya sudah lakum dinukum waliyadin. Tapi itu untuk orang kafir, bukan untuk orang Islam. Agama untukmu, kami agama kami. Itu bukan untuk orang Islam. Orang Islam itu harus hidup saling menasihati. Nah, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita tentang bab nasihat itu. Rasulullah katakan ad-dinun nasiha lalu ditanya nasihat untuk siapa ya Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan ad-din lillah nasihat bagi Allah Apakah kita Allah perlu nasihat kita? Tidak. Lalu kenapa kan dikatakan nasihat untuk Allah? Maksud nasihat untuk Allah adalah kita beriman kepada Allah dengan benar-benar iman. Hah. Itu nasihat bagi Allah. Betul iman kita itu. Laisal iman bitamin wal bitaridi al iman ma'rifatan fi qalbi wa qawlun bilisan wa amal bi arkan. Iman itu bukan khayal, bukan angan. Ngomong saya beriman, beriman. Mana bukti imanmu? Dibuktikan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada wujud Allah, Allah ada, Allah menghidupkan, Allah mematikan. Kita beriman semuanya, tapi orang musyrik juga beriman. Orang musyrik kan percaya. Setiap orang percaya belum tentu beriman. Orang musyrik itu percaya bahwa Allah menghidupkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yunus ayat 31 Allah Subhanahu wa taala katakan, "Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard amma yamliku sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayt wa yukhrijul mayta minal hayy wa may yudabbirul amra sayaqulun Allah." Tanyakan Muhammad kepada mereka, siapa yang memberi rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Siapa yang menguasai menciptakan Mayurzukukum minas sama'i wal ar. Amma yamliku sam'al yang menguasai pendengaran, penglihatan, hati. Siapa menguasai mengeluarkan yang hidup dari yang mati, yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Fasayakulun Allah. Orang musyrik katakan Allah. Kalau kita ditanya sama tidak jawabnya? Sama tidak? Sama. Kita ditanya, siapa yang menghidupkan, siapa yang mematikan, siapa yang menguasai urusan, siapa yang mengatur kita? Orang Islam hari ini ditanya juga sama. Apa yang bedakan kita dengan orang musyrik? Orang musyrik minta kepada selain Allah. Bermohon kepada selain Allah. Mereka minta perlindungan kepada selain Allah. Mereka mengambil Tuhan selain Allah. Perhatikan, mereka kalau datang uh, eh, Lata wal Uzza wal Manan, itu Lata itu pohon. Dia datang ke pohon, diminta berkah di pohon itu. Dia datang ke batu, dia minta ke batu itu. Keberkahan batu. Dia datang ke gunung, dia minta keberkahan di gunung. Kenapa? Ini mereka menserikatkan Allah di sini. Harus betul iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Buktikan iman kepada Allah bahwa kita hanya menyerahkan hidup dan mati hanya kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, pengorbananku hanya kuserahkan kepada Allah Rabbul alamin. Buktikan bahwa kita iman dengan iman apa? Bahwa hanya mengibadati Allah. Maka itu orang kafir Quraisy itu ketika Rasulullah mengatakan pada mereka ya al Quraisy ana ad'ukum ila kalimataini khafifataini ala lisan walakin sakilataini fil mizan. Wahai orang Quraisy, aku ajak kalian pada dua buah kalimat yang amat ringan dalam ucapan, tapi berat dalam timbangan. Apa itu? La ilaha illallah. Berat itu timbangannya. Ringan kan mengucapkan. Kadang orang Cina pun pandai mengucapnya La ilaha illallah kata orang Cina. Padahal dia tak tahu apa maknanya. Tidak tahu tuntutnya. Pokok ucap dia pandai. Cuman orang Islam juga kadang-kadang tak pandai ngucap. Astagfirullah jadi astagafirullah Mana ada bahasa Arab astagafirullah Hmm? Astagfirullah. Baru benar. Jangan astagafirullah Tak ada astagfirullah. Astagfirullah. Baru benar caranya itu Ya? Tak ada. Al minta ketika diajak mereka untuk mau Islam untuk ibadati Allah, hidup mati untuk Allah, menyerahkan hidup kerana Allah, bekerja kerana Allah, semuanya ikhlas kepada Allah, diajak hanya mengibadati Allah. Apa kata mereka? Ali hadza jama' sana. Apa kerana ini engkau mengajak kami? In hadza la syai'un ujab, ini aneh, asing. Asing. Islam dulu datangnya asing. Bada al-Islam ghariban wa sayaudu ghariban fatuba lil ghuraba. Islam asing besok akan kembali jadi asing. Berbahagialah orang yang dianggap asing. Siapa orang yang asing yang berbahagia itu allazina yasluhuna nas 'inda fasadihim, orang yang memperbaiki manusia ketika semua manusia sudah buat salah. Jadi santri, niatnya besok bisa baiki orang, baiki diri kita. Pergi taklim belajar di majelis taklim kayak gini, Pak. maupun ibu-ibu. Kata ulama kita orang duduk di dalam majlis taklim dibacakan Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih baik daripada solat sunat 60 rakaat. Berarti tak boleh jangan pula sudah itu tak solat sunat lagi, bukan. Tapi keutamaan kita duduk di situ, semua kita mendapat doa malaikat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man minkum yattami'una fi baitin min buyutillah yata'allamuna al-Qur'an wa yatadarasu bainahum ila khaffat 'alaihim malaika wa ghasiyatuhum rahmah wa tanazzalat 'alaihim sakinah." Tidaklah satu kaum yang duduk di salah satu rumah Allah mempelajari Al-Qur'an, yata'allamuna al-Qur'an wa yatadarasu bainahum, mentadarusnya, membacanya illa khaffat 'alaihim malaika, kecuali malaikat mengepakkan sayapnya wa ghasiyat umur rahmah diturunkan rahmat wa tanazzalat diturunkan sakinah ketenangan di hadis lain lagi disebutkan bahwa malaikat mengampu mendoakan agar orang yang suka hadir dalam majelis ilmu diampunkan Allah dosanya. Kenapa kita tak mau? Apalagi santri. Hmm? Ngapal Quran satu huruf sepuluh. Apal juz amma. Berapa hurufnya? Hmm? Juz amma berapa hurufnya? jus saja berapa hurufnya? Tiga hurufnya kan? Gitu. Kan juz amma. Pusakananya bukan seluruh surah. Berapa hurufnya jus ama? Enam hurufnya kan gitu. Jus ama kan gitu. Enam hurufnya kan gitu. Isi semuanya berapa banyak huruf? Yang Ustaz tanya tadi juz amma. Berapa huruf jus ama? Kan gitu. enam Ustaz. ayah iya, enam gitu. Kali sepuluh enam puluh gitu. Sudah hafal jus ama? berapa dapatnya? enam puluh Sikit kali Ustaz, ya juz amanya gitu. Ada yang bilang lagi, kamu sudah hafal matan arba'in. Hafal Ustaz. Matan arba'in, matan arba'in, matan arba'in. Hadisnya, ah, hadisnya tak hafal Ustaz. Kalau matan arba'in, hafal saya Ustaz. Kalau hadisnya, ah, itu yang saya tak hafal Ustaz hadisnya. Belum hafal Ustaz. Jadi kalau Ustaz suruh hafal matan arba'in, hafal aja matan arba'in. Begitu ditanya, setoran. Matan arba'innya, hafal semuanya, hafal Ustaz. Matan arba'in, matan arba'in, matan arba'in. Berapa Ustaz? 40 kali, 40 kali Ustaz. Ya? Tapi tidak, rajin baca, rajin inisan. Lihat, keutamaan kita menuntut ilmu, menjelis ilmu. Nasihat bagi Allah, buktikan iman kita kepada Allah dengan benar-benar iman, dengan mengibadati Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti tadi yang dikatakan itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Allah katakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk wa ja'alna lakum as-sam'a wal absar wal afidah. Kami berikan kepada mereka sam'a pendengaran, absar penglihatan dan afidah hati. Untuk apa? Pendengaran agar dengar ayat Allah, penglihatan agar melihat ayat Allah, kekuasaan Allah, hati agar memahami agama Allah. Ketika kita tidak gunakan hati kita untuk memahami agama Allah, pendengaran kita tidak mau dengar ayat Allah, penglihatan kita tidak melihat keagungan kebesaran Allah, hidup kita tidak taat kepada Allah. Apa kata Allah? Semua radadnahu asfala safilin. Kami turunkan derajat mereka kepada derajat yang paling hina. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad zara'na jahannam katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha يسمعون بها ولهم آذان يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون kami penuhkan isi neraka jahanam dari golongan jin dan manusia mereka punya hati tidak punya memahami ayat Allah mereka punya pendengaran tidak mendengar ayat Allah mereka punya penglihatan tidak melihat keagungan kebesaran Allah mereka hidup tidak mentaati Allah ulaika kal an'am mereka seperti hewan binatang bahkan lebih hina dari seekor binatang yang paling hina ulaika humul khasirun mereka rugi beruntung kita Allah ciptakan kita baik bentuk. Kan bentuk kita baik kan? Coba mata kita satu di depan, satu di belakang. Naik motor kita tak pakai spion lagi kan? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gitu, tak usah pandang lagi. Mata kita ada di belakang. Tapi bagus tak kalau mata kita depan belakang? Enggak kan? Bagus mata kita ini. Atau di samping kiri, di samping kanan. Terpaksa kita naik motor begini terus kan? <laughs> Enggak, Allah ciptakan kita sempurna. Gigi kita, tengok gigi kita. Tumbuhnya tak mau melampaui bibir kan? Coba kalau gigi kita ini kayak jenggot yang di atas manjang ke bawah tuh, yang di bawah naik ke atas. Gimana bentuk kita tuh? Tak cantik kan? Lakat khalaqnal insana fi asani taqwim. Kami ciptakan manusia sebaik bentuk, bentuk kita baik. Sejelek-jelek manusia kalau dibandingkan dengan jin, paling gagah gitu. Manusia paling jelek adalah makhluk paling gagah di kalangan jin. Masa kita masih juga mau berkawan dengan jin? Ya walaupun kita sering pakai celana jin, jin tak pernah pakai celana kita. Kan banyak yang suka pakai-pakai celana jin. Anak takut sedang pakai celana jin, ketemu jin di jalan, dimintanya celananya. <laughs> Susah tak? Hmm, hati-hati antum. Maka jangan suka. Kadang-kadang kita nonton dunia lain kan, ini kan? Dunia lain. Berarti kalau antum nonton, berarti antum orang lain. <laughs> Sebab itu dunia lain. Antum nonton dunia lain. Kalau ada film judulnya di sini ada setan, berarti kalau antum nonton, antum setannya juga. <laughs> berikan Allah ciptakan kita dalam sebaik bentuk, mulia bentuk kita. Diberi kemuliaan, maka itu Allah Subhanahu wa taala tidak mengukur kita itu dengan cantik. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa la wa a'malikum. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa la ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tak lihat bentukmu. Cantik, ya. Kalau orang mati ada tak yang mau beli orang mati? Ada yang mau beli orang mati? Kalau ikan mati ada tak yang mau beli? Dibelikan. Ikan teri berapa lamanya matinya? Oh, udah lama mati. Dibeli orang enggak? Dibeli. Orang mati ada enggak yang mau beli? Enggak ada, walaupun baru mati. Pak, ini, ini, ini ustad baru mati, ustad baru mati. Siapa mau beli dagingnya, dagingnya? Enggak ada yang mau beli. Kenapa tidak ada harganya? Gigi kita. Ya? Coba kalau kita copot cabut gigi di dokter gigi, mau enggak dia dibayar dengan gigi? Pak dokter, Tadi Pak Dokter bilang gigi ini kan berharga. Jadi dokter tadi cabut tiga, nah, saya bayar satu gigi aja Pak Dokter gitu. Nah, yang gigi lain kalau dokter mau ngambil bayar sama saya. Mana mau dia? Nggak ada. Apa yang memiliki kita di sisi Allah? Iman kita, ilmu kita, baru kita dimuliakan Allah. Maka beriman kita dengan benar iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berilmu kita tentang Allah. Kita amalkan ilmu kita, Allah akan mengangkat derajat kita. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang beriman di antara kalian dan orang diberi ilmu tentang agamanya. Orang yang tak punya ilmu agama, kalau dia berjalan di muka bumi ini kata ulama kita, seperti kuburan yang berjalan. Sebenarnya dia sudah jadi bangkai hidup. Kenapa? Dia tak paham agamanya. Tapi orang yang paham agamanya, ingin belajar agamanya, dia berjalan dengan kemuliaan. Makin semangat dan nuntut ilmu tak peduli mudakah, tuakah. Yang penting ilmu karena ilmu itu apa? Akan memuliakan kita di sisi Allah. Harta kita tidaklah Orang eh, burung walet aja kaya dari kita kan. Sini burung walet apa namanya? Burung apa? Walet juga. Iya. Nah, burung walet. Bayangkan air liur burung walet. Berapa sekilo dibeli orang? Sampai 20 juta tau. Air liur ustad. Tak ada yang mau beli. Ada ustad punya air liur dia masuk botol aqua ditulis ini. Profesor, doktor, insinyur, Ali Ahmad, DLL kan. Saking banyak gelarnya. Ada tak orang mau beli? Tak ada. Tapi air liur burung walet 20 juta dibeli orang. Bayangkan, mau jadi walid atau menjadi orang? Duh, burung walid itu. Coba. Kopi luak Mahal tak? Kopi awak? Awak itu kalau bahasa kita di sana, kopi kita. Ya, kopi luak dengan kopi awak. Beda. Luak makan kopi, lalu dibuang dia. Diambil orang tak? Diambil orang, dijual jadi mahal. Awak nelan kopi. Kita keluarkan. Ada tak mau beli? Tak ada yang mau beli. Minum pun tak mau. Jangankan kopi yang keluar. Angin aja keluar tak mau kita. Jadi ada harga tak manusia? Enggak kan? Jadi apa yang menghargai kita? Iman dan ilmu dan amalan kita. Maka itu kita beriman kepada Allah benar iman dan kita berilmu tentang agama kita lalu kita amalkan. Ini yang dijadi dinilai oleh Allah, bukan orang kaya, Pak. Kekayaan itu karun lebih kaya lagi. Ditenggelamkan Allah. Oh, orang jadi pejabat belum tentu dia mulia dengan pejabatnya. Fir'aun lebih kaya hebat lagi. Menguasai Mesir. Semua orang aku dia Tuhan. Ditenggelamkan Allah kekayaan itu bukan kemuliaan kita. Kedudukan bukan mulianya kita. Kadang-kadang ada orang sebelum menjabat berani di jalan sendirian. Eh begitu sudah jadi pejabat tak berani jalan sendirian. Ada pengawalnya, mau masuk mobil, ada yang bukakan mobilnya, happy berbunyi, ada yang ngangkat HP-nya. Eh bawa sandal punya orang lain lagi. Wah, tapi katanya penguasa. Kok jadi lemah jadi penguasa? banyak kita santai. Lihat Amir Mukminin Khalifah berjalan sendirian apa ini. Lihat. Ya, jadi yang ini iman kita inilah. Beriman kepada Allah dengan benar-benar iman dibuktikan dengan amalan kita. Banyak amalan di antara terutama amalan tadi nuntut ilmu, belajar. Sudah itu berinfak. Kalau kita ada kelebihan, tak perlu banyak. Ya kalau tak bisa infaknya seribu, ya sepuluh ribu lah infaknya. Kan tak masalah tuh. Kalau seribu tak ikhlas, sepuluh ribu insya Allah ikhlas tuh. Ya? Coba kita berimbak di jalan Allah. Kecil, ya santri-santri juga ya. Banyak cara berimpak sedekah itu kan bukan hanya duit. Tabasumu kali akhika laka sedekah. Senyummu untuk saudaramu sedekah. Tapi jangan orang minta sedekah antum kasih senyum semua. Sedekah Pak. Sedekah Pak. Akhirnya yang tukang minta sedekah bawa apa kamera? Sedekah pak? Foto. Sedekah pak? Foto. Kata panitia, sudah banyak dapat sedekah? Banyak. Di mana? Coba tuh lihat. 100 yang tukang senyum. Ini sedekah semua nih kata dia. Iya. Ya, akhirnya panitia menangis. Nengok senyuman itu panitia menangis. Duit tak ada dapat-dapat. Ini banyak dapat senyuman saja. Salah. Apalagi kalau senyum sendiri. Ah itu lebih parah lagi tuh. Hmm? Nasihat pertama. Yang kedua adalah nasihat bagi kitab. Mengiman kitab dengan benar-benar keimanan kita pelajarin kita khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian siapa yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya kepada manusia. Itu yang terbaik. Iman kepada kitab lalu kita iman. Allah Subhanahu wa taala firman, "Zalikal kitabu la raiba fihi hudalin lil muttaqin." Kitab itu kata Allah, tidak ada keraguan yang di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang muttaqin. Bagaimana kita punya petunjuk Quran tapi kita tak pernah baca Quran? tak pernah baca Quran. Quran tuh banyak. Quran berapa juz? Hah? 30 juz. Yakin itu? Coba pikirkan baik-baik. Quran berapa juz? 30 juz. Juz apa? Juz 30. Yakin tak? Betul 30 atau 31? Sebab ada orang, kadang ada orang seorang pejabat katanya, dia pergi satu pondok pesantren, ya dia pergi pondok pesantren tadi pondok pesantren tahfiz bu anak-anak kita sudah banyak yang hafal 30 juz bagus tingkatkan lagi ya kata dia tambah hafalannya <laughs> Berarti dia tak pernah tahu bahwa Quran itu 30 juz. Kok disuruhnya tambah lagi ya hafalannya? Juz keberapa lagi bu? Tepakti juz wortel lagi kan tambahannya kan? <laughs> Berarti juz wortel, juz timun, tak ada juz lain lagi. Tuh. Nah ini berarti dia tak tahu berapa juz. Orang Islam harus tahu. Rukun Islam berapa? Yakin lima rukun Islam. Jangan sembarangan menyebut-nyebutkan. Yakin itu? Lima atau enam? Apa yang lima? Rukun Islam lima atau enam? Yakin kamu? Betul. Hmm. Ada kadang-kadang begitu tanya, rukun Islam berapa? Lima. Yakin? Lima atau berapa ya? Enam Ustaz. Yakin? Lima Ustaz. Artinya dia belajar tak penuh yakin. Ditanya-tanya pun begitu tanya, yakin kamu? Akhirnya ditanya namamu siapa? Ahmad. Bener ya anak? Sampai nama sendiri juga dia ragu kan? Jangan ragu, yakin kita. Nah, kita belajar Quran untuk datangkan keyakinan. Kita pelajari Al-Quran supaya Al-Quran itu bisa memberikan hidayah, bisa memberikan sapaan. Orang tua, anak-anaknya yang hafal Quran ini, anak yang hafal Quran, dia bisa memberi sapaan untuk orang tuanya. Maka bangga orang tua suruh anaknya banyak-banyak hafalan Quran. Kalau punya anak salah satu program setiap rumah harus ada satu orang habis Quran. Akan ah, kan mantap tuh. Satu orang saja habis Quran satu rumah. Ada 300 rumah lah 300 orang habis Quran. Setiap anak bisa memberi sapaan kepada orang tuanya. Anak jadi insinyur belum tentu bisa mengulangi azab kita kan? Tak ditanya malaikat, anakmu insinyur apa tidak? Tak ditanya. Tapi kalau habis Quran, dia bisa doakan kita, bisa ini. Dan anak yang habis Quran, semuanya akan akan bersama malaikat yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semangat itu saya katakan, saya katakan bahwasanya semakin banyak ngapal Quran, otak kita makin cerdas. Pintar kita. Tapi semakin malas baca Quran, hafalan Quran, itu otak kita makin buntu. Jadi kalau kita ingin jadi orang cerdas, jadi ini banyak ngapal. Insya Allah itu Allah berikan hafalan. Ya? Jangan bosan, terutama santri baru sekali ngapal. Kadang-kadang ada santri itu berapa aja, berapa sudah hafal apanya hadis empat ustad, tambah satu lagi besok diminta sudah berapa hafal tiga ustad. Eh kemarin empat, tambah satu harusnya jadi lima. Iya gara-gara satu lupa semuanya ustad jadi tadi. Bayar Imam Bukhari umur 15 tahun itu hafal 20 ribu hadis. Ada yang mengatakan 70 ribu. Taruhlah 20 ribu hadis Bayangkan, kita umur 15 tahun, 20 ribu habis. Bukan hadis, habis gitu. Belanja terus, jajan terus. Terlalu banyak makan, otak kita jadi buntu. Banyak puasa itu lebih enak. Ngapa sambil puasa enak gitu. Ya. Quran. Ustaz tak panjang-panjang tentang bahwa Quran benar-benar kita baca, kita pelajari, kemudian kita ambil maknanya lalu kita amalkan kemudian iman kepada Rasul. Bab kita iman kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nasihat untuk Rasul, mengimani Rasul dengan betul-betul iman. Bagaimana iman mengikuti Rasul? Jangan menambah-nambah apa yang tidak ditambah oleh Rasul. Saya contohkan, ada orang sholat subuh. Kalau hari Ahad, hari Ahad atau hari Minggu? Hari Ahad atau Minggu? Hari Ahad. Kalau main bola itu hari Minggu. Kalau ngaji itu hari Ahad. Ini hari Ahad hari Minggu nih. Hari Ahad. Kalau ada orang main bola, itu main bola hari Ahad hari Minggu. Hari Minggu. Gitu. Kan main bola. Main bola hari Minggu aja. Ngaji hari Ahad. Benturan tak benturan. Enggak. Ya. Ini hari Ahad. <coughs> Kita buat seperti ini. Taklim. Orang ada kalau hari Ahad dia sholat subuhnya 8 rakaat. Tanya orang, eh kok sholat subuh 8 rakaat? oh saya kan hari libur hari ini. Saya kalau hari libur, sholat subuh saya banyak-banyak kata dia. Kadang-kadang 10 rakaat saya sholat subuh saya. Itu yang dua rakaat itu pemalas sholat tuh kata dia. <laughs> Kira-kira mana yang diterima? Yang dua atau yang sepuluh? Kenapa sepuluh tak diterima? Karena dia tak ngikuti Rasulullah. Itu masalahnya dia tak terima bukan banyaknya. Dia tidak mengikuti Rasulullah. Yang dua ini mengikuti Rasul. Maka dua yang diterima bukan banyaknya. Maka itu kita pikir amalan-amalan kita tuh. Tengok ini amalan boleh baca Quran. Boleh kapan baca Quran. Kapan saja antum bisa baca Quran. Ya. Coba dari maghrib ke isya. Bagi santri umpamanya. Uh, satu juz satu hari. Satu juz satu hari itu bacaan, bukan hafalan. Setiap hari itu semua santri harus membaca satu juz. Bagaimana cara ngaturnya? Sebelum sholat, satu halaman. Setelah sholat, waktu sedikit, satu halaman. Atau satu lembar. Kan satu juz itu sepuluh lembar. Satu juz sepuluh lembar. Jadi satu lembar sebelum sholat, satu lembar setelah sholat. Lima waktu kan sudah sepuluh, satu juz. Setiap hari tambah. Itu bukan untuk hafalan. Untuk baca aja setiap akhirnya satu bulan berapa kali khatam? Satu kali khatam. Setahun sudah 12 kali. Nah semakin sering kita baca dan khatam itu kita ngapal Qurannya lebih mudah. Gitu caranya. Pernah tak buat gitu? Satu hari satu juz, satu hari satu juz. Kita baca aja. Tak ngapal, baca aja. Ngapalnya lain lagi, gitu. Ngapalnya lain lagi. Baca. Di rumah juga begitu. Oh mungkin bapak dan ibu, ya tak perlulah satu juz setengah jus sajalah. Ya, ini kalau Ramadan baru semangat. Buka Quran. Pas Ramadan buka Quran, buang debu-debu, ya. Sebab Quran itu setelah Ramadan ditutup lagi sampai berdebu baru dibuka lagi Quran. Nah, ini enggak. Quran kita buka. Nah, kita cinta pada Rasul, kita ikuti Rasulullah suruh katakan Iqra'ul Quran wa bihi. Baca Al-Quran beramal dengannya, wala ta'kulu bihi. Jangan cari makan dengan Quran. Jangan cari makan dengan Quran. Tapi ingat ketika kita betul-betul membela agama kita, berjuang untuk agama kita, Allah pasti kasih kita makan. Rezeki Allah kasih, jangan takut. Orang kafir aja dikasih makan, masa kita tak dikasih makan? Insya Allah, yang penting bagaimana cara kita mencari makan yang halal, yang ini, ya bapak-bapak juga perhatikan. Nikmat sebenarnya hidup di kampung, Pak. Ini tak jauh nih jalannya. Dari dari dari mana tadi Jogja kemari berapa jam tadi itu rasanya? Hah? Satu jam tak jauh. Saya biasa pergi itu sekitar 8 jam naik mobil. Lubangnya lumayan pak sebesar mobil. Ya. Lubang-lubang kita tempuh. Kemudian nanti naik lagi speedboat dengan 400 pk dua mesin itu dua jam di laut. Nah, nanti kita pergi kalau nasib baik kita naik ojek sampai tiga jam lumayan. Tapi semangat harus semangat kita seperti itu. Ah, ini nikmat. Ini apa? Ini pondok nih. Oh, pondok putra. Hmm. Oh, Alhamdulillah. Santrinya berapa? Ini santri. Santri berapa? Yang putra 70-an. Ih, ramai itu. Putra 70-an. Umurnya? SMP. <laughs> Oh, Alhamdulillah. Yang penting belajar SMP atau ini. Di mana-mana pun tak masalah. Ya, 70-an santrinya, bukan tujuh puluhan umurnya ya. kalau lah ada santri sampai tujuh puluhan umurnya itu lain lagi ya. Boleh aja kalau dia mau jadi santri sampai umur tujuh puluh Yang penting belajar. Belajar itu kan tak kenal usia. Perhatikan. Jadi Quran, eh, Rasulullah, intiba nah, bagaimana kita intiba kepada Rasul? Kita pelajari sirah Nabi. Kadang-kadang kita tahu nama uh, nama Nabi, anak Nabi. Kemudian kita tahu nama artis filem. Tapi nama Nabi tak tahu. Tahu tak siapa sahabat Nabi? Saya tak tahu sahabat Nabi. Kalau teman Nabi saya tahu kata dia. Teman Nabi dia tahu siapa Abu Bakar. Oh itu bukan sahabat. Enggak itu temannya aja kata dia. Beda sahabat dengan teman. sahabat Nabi harus tahu ini sahabat Nabi. Ya pelajari amalan ini. Kita cinta Nabi, kita pelajari apa sunnah Nabi untuk kita amalkan. Ya, sehingga kita nengok kalau kawan-kawan kita menyalahi, kita tegur. Ya, ki jangan ini. Rasulullah tak suruh kita ini. Wah, kamu sikit Rasul, sikit Rasul. Ya, itu baru sikit ya, ki. Kalau nanti banyak lebih payah lagi. Sedangkan sikit aja saya antum tak mau ngikut, apalagi banyak. Sikit-sikit aja. Ini salah, itu salah. Ini haram, itu haram. Enggak. Islam itu tak banyak larangan. Dilarang minuman yang memabukkan. Itu aja kan? Oh air comberan jangan diminum kotor. Air sungai boleh untuk minum sampai kenyang-kenyangan jantung kamu minum. Tapi siapa mau minum air sungai? Sebanyak-banyak itu. Air kelapa itu boleh diminum apa saja. Banyak, tapi kenapa orang cari yang haram saja? Nah, lihat kita pelajari Rasul, pelajari sunnah Rasul, perjuangan Rasul. Alhamdulillah di pondok. Nah di pondok, anak pondok pun sampaikan juga ke masyarakat. dan ada bapak-bapaknya alhamdulillah datang majlis ini penting bagi kita kemudian nasihat bagi pemimpin nah nasihat bagi pemimpin secara umum aja ustaz sebutkan tak boleh nasihati pemimpin itu di depan orang diburukkan termasuk pemimpin kita umpama cobalah kita mau nasihati bapak kita ibu kita ceritakan buruknya eh Bapakku kan mau jadi RT nih. Kalian jangan pilih bapakku. Dia peminum tuh, mabuk tuh, pejudi tuh. Jangan. Marah bapak kita. Tak boleh. Kalau nasihatinya mesti diam-diam. Begitu juga pemimpin kita nasihati secara diam-diam. Dan orang yang berhak nasihatinya. Ya, ah, ini caranya. Kemudian, nah ini dia nasihat untuk seluruh kaum muslimin. Nasihati yang santri dulu. Bagaimana santri menasihati santri lainnya? Ini kadang-kadang kita santri ini lupa nasihati kawannya dan kawannya tak mau pula dinasihati. Ya, eh jangan kayak gitu. Hidup jangan pelit. Kalau ada makanan makan sama-sama gitu. Kalau ada sendalnya tak sama-sama. Sendal saya, sendal kamu. Ini kadang semuanya sama-sama. Sendal teman pun sama-sama juga. Akhirnya kawan kehilangan sendal. Ya. Nah, itu biasa. Kalau hilang sendal tuh ya karena mata kaki kan tak nampak kan. Mata kaki kan tak bisa nengok ini sendal siapa ini gitu. Yang bisa lihat mata kepala saja. Tetapi lihat ini nasihat. Kemudian nasihat bagi kaum muslimin. Cara menasihati orang Islam berbeda setiap orang. Ada orang yang mau kita nasihati. Ini ikhwan. Ya. Ini untuk bapak-bapak dan ibu-ibu. Nasihat sesama muslim itu lihat orangnya. Kadang-kadang ada orang bisa nasihati terang-terangan. Ada orang itu bisa kita nasihati, nanti tunggu dia. yakin tadi itu salah. Macam-macam tipe orang nah, nasihati. Yang paling penting di antara kita adalah menjaga hati kita. Sifat kita harus sifat tawadu. Siapa itu tawadu? Merendahkan diri. Jangan suka nyombongkan diri, dinasihati orang, kita merasa kita lebih hebat. Enggak. Dengan tawadu, lihat. Ustaz contohkan ada dulu namanya Imam Hubairah. Umam Hubairah ini seorang menteri. Seorang menteri, kemudian dia guru. Guru bagi imam-imam. Dia imam, tapi dia guru dari para imam. Dari imam sapi, dari mazhab imam sapii, imam Ahmad, imam Malik. Semua imam-imam besar itu, pemimpin-pemimpin dari mazhab itu belajar sama dia. Suatu ketika, hmm, ketika sedang mengajar, jadi dia buat ambil satu kitab Mufrad Imam Ahmad. Dia bacakan. Lalu ada orang yang pengikut Imam Malik katakan, salah. Imam Malik juga seperti itu. Imam Mubayrah katakan, tidak, ini Imam Ahmad saja. Yang muridnya bilang, tidak, Imam Malik itu oh, berdebat-debat. Akhirnya kata Imam Mubayrah, gurunya, ya, kamu begini, begini, begini. Keluar omongan-omongan yang yang marahlah, gurunya marah. Sudah itu tutup pengajian. Minggu depan ngaji lagi di absen lagi nah, kan oh, imam dulu kalau imam-imam besar yang khusus ngaji di absen di absen pas nama imam yang kemarin bertengkar kalau kita kan kalau sudah bertengkar sama guru kan tak mau datang lagi ngaji tempat guru sudahlah saya selisih sama guru saya enggak imam dulu dia datang dia datang sudah disebut nama imam ini oh stop dulu kata imam Hubairah ini kemarin yang saya bertengkar dengan dia. Saya sampai ngomong macam-macam kepada dia. Hari ini saya minta dia balas. Katain saya seperti yang kemarin. Balas saya, kisah saya. Tengok, imam besar menteri minta dikisos. Ayo, katain saya cepat. Kata yang imam itu, enggak, kamu benar. Saya yang salah. Kisos, kamu benar, saya yang salah. Dan Tak mau kisos mau bertengkar dua lagi. Kisos saya, enggak, kamu benar, saya yang salah kata dia. Enggak, kamu harus kisos saya. Akhirnya datang orang, karena bertengkar lagi, datang imam yang lain, begini sajalah. Karena Imam Hubairah sudah minta kisos, yang Imam apa Ahmad apa namanya e, tidak mau mengkisosnya mengatanya gini sajalah bagaimana kalau Imam Hubairah bayar hutang Imam Ahmad ini ini Imam Hubairah kan menteri Bagaimana kalau dia membayarkan hutang temannya? Kata Imam Barah, baik saya bayarkan hutangnya. Berapa hutangnya? Tak banyak, 100 dinar lah paling-paling. 100 dinar, hampir setengah kilogram emas. Itu hutangnya. Kata Imam Barah, saya bayarkan hutangnya. Dengan syarat. Apa syaratnya? Tolong doakan agar saya diampuni Allah. Tengok tuh membesar minta doakan karena merasa bersalah agar diampuni Allah Subhanahu wa taala. Pernah tak kita begitu sama teman kita? Hmm? Ya, akhi, kemarin saya salah ngomong. Ana ngomongin antum begini begini begini nih. Maaflah, akhi. Ya, tolong maafkanlah saya. Doakan agar saya diampuni Allah. Pernah tak kita buat gitu? Eh kita pun kalau dibuat gitu, oh ente ngata-ngatain saya ya. Hah, awas ente anak kata-katain juga. Bukannya dimaafkan, tambah dibalas oh ente ngatain saya ya awas ya ayah beberkan nanti ah, ini salah eh? ini lihat kita sesama kaum muslimin lihat umat Islam sekarang karena nasihat itu tak berjalan ketika ingin diberi nasihat ya yang memberi nasihat kadang tak mau dinasehati yang diberi nasihat pun kadang merasa sombong untuk menerima nasihat lihat ketika imam apa eh, Khalifah Umar bin Khattab hmm? ada orang jalan dia sedang berdiri dengan temannya lagi bicara. Kemudian uh, datang teman yang ini mengatakan, Ya Amirul Mukminin, takutlah pada Allah. Coba bayangkan kalau umpamanya ya, kita berjalan dengan ustadz. Yang kita tahu ustaz kita ini begini, baik, ini, ini, itu. Lalu datang orang, umpamanya, ustaz takutlah kepada Allah. Kira-kira apa yang kita omongkan pada orang tuh? Itu yang ngomong ini umpamanya preman. Sholat tidak, apa tidak, semua tidak. Ya Islam-Islam biasalah. Ya, biasa tak sholat, biasa tak ngaji. Itu Islam-Islam biasa gitu kan. <laughs> ya. Nah, bagi nasihat. Eh Ustaz, takutlah pada Allah. Apa kira-kira omongan kita pada orang ini? Ente siapa? Tentu kita ngomong, ini Ustaz ini, alim ini. Kamu kenapa sholat tidak, apa tidak nasihati orang yang takut pada Allah? Seharusnya gitu kita katakan. Orang yang dekat Umar, sahabatnya yang lain, mengatakan, begitu juga ngomong kepada orang ini. Eh, kamu siapa? Mengatakan itu kepada Amir Mu'minin Umar bin Khattab. Tapi Umar bin Khattab tak begitu. Umar bin Khattab katakan, sudah, biarkan dia ngomong. Ya, akhi, itu tadi nasihat agar takut pada Allah itu kalau engkau tidak ucapkan, tak baik. Dan kami mendengarnya pun tak baik kalau kami tidak tak, tidak mengamalkannya. Tengok, khalifah itu orang yang terbaik kedua setelah Abu Bakar dalam Islam, tapi masih mau mendengar nasihat. Apalagi kita, hidup kita jauh dari Rasulullah, dari sahabat. Kita perlu nasihat di mana-mana. Apakah kita sudah ngaji atau belum, kita tetap perlu nasihat. Kadang-kadang tanpa nasihat, susah kita. Rasa kita baik, kadang-kadang kita dapat musibah. Ada orang dapat musibah, Oh ya mengutuk Allah, ya Allah, gimana lah saya coba sudah ngaji, saya sudah ini, kok masih datang musibah juga. Enggak, Allah kasihkan musibah itu ujian. Kadang-kadang bagi orang beriman itu ujian untuk meningkatkan iman. Bagi orang fasik, musibah itu akan jadi teguran pada mereka. Bagi orang kafir, itulah azab dunia untuk mereka. Ah, tinggal bagaimana kita menghadapi musibah? Ketika musibah itu datang kita dalam keadaan beriman, Allah berikan benteng kita sabar. Dengan sabar itu kita jadi tenang. Semuanya dari Allah akan kembali pada Allah. Kalau Allah ingin ngambil dengan cara Allah. Dulu kita tak punya pakaian, Allah kasih pakaian semuanya. Ah, maka ini bab nasihat sama muslim. Perhatikan, kita satu sama lain. Ini saling menasehati satu sama lain dan itu penting. Ya, rasa itu secara umum bahasan ini. Ya, Lebihnya kita silakan untuk tanya jawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.